adikku sayang bagaimana kabarnya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dengarkan suara ananda kita ini Sekalipun dia sakit Dia bersyukur kepada Allah Banyak orang yang diberi kesehatan tidak bersyukur kepada Allah Sungguh Banyak orang yang berhati keras Padahal diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Lidahnya terus mengulang-ulang alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walabwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfus was thamarat wa sabirin." Dan pasti akan kami uji setiap orang dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini anak ujian bagi orang tuanya ujian bagi kita semua sebagai orang Islam untuk memperhatikan anak-anak seperti ini mereka tidak punya dosa tapi Allah mengujinya sabar dia Bismillahirrahmanirrahim. syafi ya anta syafi la syifa illa syifa apa sakit apa usus bocor usus bocor hmm, berapa hari sudah Hmm? Udah 20 hari. 20 hari. Ada pesan yang ingin disampaikan? Pengen PC cepet sembuh. Pengen sekolah. Terus? Pengen jadi soleh. Orang soleh. Orang bermanfaat. Bermanfaat. Subhanallah. Dia berkata, Aku ingin cepat sembuh. Aku ingin jadi orang soleh. Aku ingin jadi orang bermanfaat. Semoga Allah mengabulkan apa yang kau ucapkan. Semoga Allah mengabulkan cita-citamu. Suatu saat kita mendengar insya Allah bahwa engkau sukses insya Allah. Ya, amin. Ya, insya Allah. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan ucapan Alhamdulillah ya ya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Baru saja saya bertemu langsung dengan para pasien dalam keadaan terjaga ketat dengan alat-alat yang sangat canggih dan seluruh detak nafas mereka dikontrol di sentral komputer. Apa yang terkesan dalam diri saya? Manusia sangat lemah dan sungguh tidak berdaya. Mereka hanya tinggal menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Para dokter hanya berusaha. Mereka mengakui kami hanya sarana, tapi kami tidak bisa menjamin kesembuhan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. setiap nafasmu.